PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Untuk menghadapi pemuda pesolek seperti yang paman ceritakan itu, masakan aku harus memanggil guruku. Apakah aku nanti tidak ditertawakannya? Aku kira sebaiknya kau berhati-hati. Anak itu benar-benar berbahaya. Aku akan menangkap laki-laki yang paman katakan tangguh itu hanya dengan kedua tanganku ini. Dan kemudian aku akan membunuhnya sebagai balasanku atas kematian Ucum calon istriku itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter uh. dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter, uh. jangan adu-adu terus. Uh, mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak, Procold, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya, produksi Kalbe Farma. Hei, sayang sekali kau tidak bisa ikut dalam kesempatan sebesar ini, Purbaya. Tapi itulah resikonya, seorang murid yang bodoh seperti kau. Oh, apakah maksud Raden Karmapala tadi? Kenapa Raden tidak ikut bersamanya? Ya benar aku mungkin tidak akan diperbolehkan mengikuti pertandingan ini. Karena dianggap belum memenuhi syarat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop trap Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare Vitaminnya segarkan badan Stop trap Makanya, makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Sukyar Teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-34 ini didukung oleh Rio sebagai Raden Purbaya Yanuar sebagai Raden Karma Pala, Yulia sebagai Cempaka, Edi Dosa sebagai Kiluminta, Kasdu sebagai Mamang Kuraya, Wenda sebagai Sumar, Idris sebagai Pak Jugal, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya terpaksa berbohong pada Rara Angken ibundanya tentang berita ayahandanya mengingat keadaan kesehatan ibundanya yang tidak mengizinkan. Sementara itu Pak Jugal dan Bu Jugal menemukan anaknya Ucum tewas menggantung diri di kamarnya karena merasa malu telah dinodai oleh Dika Hanggara. Pak Jugal yang menuntut balas malah nyaris terbunuh oleh pemuda tampan yang ternyata amat bengis dan kejam. Sementara itu di padepokan Larang, Cempaka merasa cemas melihat Raden Purbaya majikannya tidak mengindahkan panggilan dari Raden Karmapala. Aku tidak takut pada anak itu. Iya, tapi Raden harus ingat siapa Raden Karmapala. Ah, sudahlah, janganlah kita mencari susah dengannya. Hmm, jika sampai terjadi apa-apa, terjadi keributan dengannya, tentu Ibu Raden akan menjadi pusing mendengarnya. Ah, ayolah, temui Raden Karmapala demi Ibunda Raden. Ah, tapi anak itu... Ah, sudahlah Raden, lihatlah. Dia terus saja melambaikan tangannya kemari. Ah, baiklah, Kau tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali dan beristirahat. Ada apa Raden memanggil saya? Hei, siapa yang memanggilmu? Aku memanggil Cempaka. Tapi, untuk apa Raden memanggilnya? Hei, untuk apa kau tahu urusanku, Purbaya? Tentu saja, Raden. Saya harus tahu. Karena Cempaka adalah bibi saya, pengasuh saya. Hei, pengasuhmu. Memangnya kau kira kau ini sekarang siapa? Kau kira kau masih saja berstatus seorang pangeran mahkota? Kau harus ingat Purbaya. Saat ini kau tidak lebih dari seorang bocah dusun yang miskin. Cukup Raden. Raden tidak perlu terus menghina saya. Saya cukup mengerti siapa saya sekarang ini. Tapi Bibi Cempaka saat ini masih tetap pengasuh saya. Hei, Purbaya, bocah miskin tak tahu diri. Tahukah kau siapakah aku ini? Kau sudah keterlaluan sekali. Berani membantah kemauanku. Jika aku benar-benar menginginkan cempaka, kau harus memberikannya kepadaku. Aku adalah junjunganmu. Dan lagi, dia hanyalah pengasuhmu yang saat ini sudah tak dapat lagi kau berikan imbalan bayaran padanya. Raden, janganlah berbuat keterlaluan terhadap saya. Bocah gila. Raden, Raden, sudahlah Raden. Hei, Cempaka, ajar sedikit bocah asuhanmu itu dia sudah berani berbuat di luar batas aturan pada aku. Junjungannya. Oh, jika Raden sudah tidak ada yang hendak dibicarakan, oh, biarlah saya dan Raden Purbaya kembali. Hei, sayang sekali Purbaya. Kita tidak dapat bertemu di pesta pendadaran itu. Jika saja kita dapat bertemu, tentu aku akan bahagia sekali. Marilah Raden, kita kembali saja. Jangan layani Raden Karmapala. Dengan menahan gejolak emosinya, Raden Purbaya akhirnya meninggalkan Raden Karmapala bersama-sama dengan Cempaka pengasuhnya. Dan setelah agak jauh dari pangeran tinggi hati itu, Kenapa Raden masih saja tidak dapat mengalah dengan Raden Karmapala? Hampir saja terjadi hal yang dapat membuat ramai pada padepokan ini. Karmapala terlalu sekali padaku, Bi. Dia benar-benar menganggapku sebagai budak yang tidak berharga. Hmm, mengalahlah jika Raden masih dapat. Demi Ibunda Raden, hamba benar-benar khawatir jika keributan ini sampai terdengar oleh Ibunda Raden. Tentulah Ibunda Raden akan menjadi parah penyakitnya. Dan Raden tentu tahu sendiri apa yang akan terjadi pada Ibunda Raden akhirnya. Ya, aku mengerti, Bi. Aku mengerti. Apakah yang baru saja terjadi tadi, Raden? Uh, karma Pala menghendaki Bibi bekerja padanya. Dan katanya, aku sudah tidak pantas memelihara Bibi karena aku adalah seorang pangeran yang miskin. Apapun yang akan terjadi, saya akan tetap bersama Raden dan Ibunda Raden. Saya tidak akan meninggalkan Raden. Uh, tapi Raden Karma pala benar aku tidak dapat memberikan sesuatu apapun pada Bibi. Seperti dahulu ketika kami masih di istana Karangsedana. Uh, ah, janganlah membicarakan lagi hal itu, Raden. Saya akan mengabdi selamanya pada keluarga Raden. Uh, ayolah, beristirahatlah di kamar Raden. Raden sudah terlalu lama meninggalkan ibunda. Ayolah, Bi. Aku memang harus segera beristirahat agar nanti malam aku dapat berlatih dengan sebaik-baiknya. Malam itu bulan telah kian membesar, bersinar di angkasa raya. Bintang-bintang yang bertaburan, berkelap-kelip, turut memeriahkan suasana malam yang cerah ceria dan bersih dari selaput awan hitam. Di keheningan malam, di sekitar rimbunan pohon sembilan mata air dewa, terlihat jelas sesosok tubuh anak berumur sekitar 12 tahun, sedang asik berlatih seorang diri. Gerakannya yang lincah melompat ke sana kemari, menyerang kian kemari, dan sesekali tubuhnya melenting cukup tinggi dan berputar di angkasa. rasa-rasanya gerakanku menjadi semakin lancar. Tapi apakah itu berarti jurus yang kumainkan juga sudah tepat dan benar? kakek bungkuk dan jenggotan itu? Mengapa ia belum muncul juga? Apakah malam ini dia tidak datang? Biarlah aku berlatih saja sendiri malam ini. Jurus gerbang dewataku agaknya menjadi sedikit berubah. Apakah Kilu minta guruku tidak akan memarahiku jika ia mengetahuinya? Hmm, biarlah, aku akan terus melatih gerbang dewataku yang baru ini. Hup, ya! Haid! Aku adalah murid terakhir dari padepokan ini bersama-sama dengan Raden Karmapala. Akan tetapi, aku tidak ingin menjadi murid yang paling bodoh sebagaimana halnya murid baru. Aku tidak ingin nanti pada pesta pendadaran itu menjadi murid yang paling buntut dalam urutan pertandingan itu. Hup! Ya! Hai! <laughs> aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan bila andalan. Menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat, atau tenggorokan gatal. Anda flu? Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. datang juga <laughs> akhirnya. Rupanya kau sangat mengharapkan kedatanganku. <laughs> Lucu sekali. Kenapa justru aku yang kau harapkan, bukan gurumu, ha? Kakek amat baik padaku. Hmm? Kakek sudah menolong, mengarahkan, serta memberi petunjuk yang baik padaku. <laughs> Tentu saja, aku sangat dan selalu mengharapkan kedatangan kakek untuk memberi petunjuk. Eh, tahukah kau, Perbuatanmu ini sudah melanggar peraturan padepokanmu. Bukankah sebagai murid dari Gua Larang, kau dilarang belajar suatu ilmu apapun dari orang lain? Hmm? Tapi, bukankah yang saya pelajari adalah juga jurus dari padepokan ini? Jurus kincir metu. <laughs> Tapi apakah mata para guru kalian di padepokan ini tidak tahu dan tidak mengerti? Masakan Eyang Resi dan Bajatis tidak tahu dan mengerti, kek? Hmm, ya, ya, ya, ya. Ah, sudah. Mudah-mudahan saja mata mereka dapat melihat dan bisa mengerti. Eh, ayo, coba kau lakukan lagi gerbang dewata. Ayo Baik, cepat. Baik, eh. Hup, hai, hia, hia. hup, hia, hai, hia, hia. hup, hia, hup, hia, hup. Nah, bagaimana, kek? Apakah gerak tambahan yang kakek berikan sudah cukup baik saya lakukan? Ya, bolehlah. Sudah cukup baik. Kenapa kakek ragu seperti itu? Apakah dengan jurus ini saya dapat mengalahkan kakak-kakak yang belajar bersama-sama dengan saya? Apa? Heh, kau benar-benar menghina aku, bocah. Huh? Gurumu pun yang mengajar gerbang dewata itu dapat kau kalahkan. <laughs> Berarti saya sudah menjadi seorang pendekar tangguh dong, kek. <laughs> Bocah, bocah. Hah? Agaknya kau tidak mempercayai kata-kataku ya? Tentu saja saya percaya pada kata-kata kakek. Tapi jika dengan gerbang dewata ini saya dapat mengalahkan Kilu Minta, guru saya, apakah itu tidak berlebihan? <laughs> kau lihat saja nanti. Hanya saja pesan. Nanti jika mereka mempersulitmu dan menanyakan macam-macam padamu, katakan saja, Kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Nah, kenapa kalian tidak tarik buntut hingga ke atas kepala? Ingat-ingatlah itu bocah, ya. Eh? Kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Iya. Nah, Kenapa kalian tidak tarik buntut hingga ke atas kepala? <laughs> bagus, bagus. <laughs> ah, ya, ya, ya. Ingat-ingatlah kata-kata yang dapat menyelamatkanmu dari kesulitanmu itu, ya. Nah, untuk sementara mungkin uh, kita tidak bertemu dulu. Kakek itu ada-ada saja. Masakan aku bisa mengalahkan kilu minta guruku dengan jurusku ini. <laughs> Aku harus lebih menyempurnakan jurus keempat dan kelima yang baru kupelajari secara diam-diam agar aku dapat diterima mengikuti pesta pendadaran itu. Hup, hup, hea, hait, hea, hea. hajar di Kahanggara. Siapakah laki-laki tidak tahu diri yang hendak mencari batik? Berani mencari perkara dengan Sumar, Lurah Gunung Batu. Laki-laki tampan dan cabul itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Aku dapat dikalahkannya dengan mudah, Sumar. Akan kulihat sampai di mana kemampuan laki-laki gila itu. Aku akan mengerahkan semua anak-anak desa yang terlatih untuk menghadapi kawan-kawannya. Tapi apakah tidak sebaiknya aku memanggil gurumu Raksasura untuk menghadapinya? <laughs> untuk menghadapi pemuda pesolek seperti yang paman ceritakan itu, masakan aku harus memanggil guruku? Apakah aku nanti tidak ya? Aku kira sebaiknya kau berhati-hati. Anak itu benar-benar berbahaya. Belum lagi kawan-kawannya yang mungkin memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi. Aku kira ada baiknya kau berhati-hati. Hmm. Kau harus dapat menjaga dirimu, Sumar. Kau sangat dibutuhkan di desa ini. Hmm. Baiklah. Baiklah, Paman. Aku akan mencoba menuruti nasihatmu. Aku akan meminta agar guruku datang besok pagi ke desaku ini. Kukira cadas berem tidak begitu jauh dari sini. Eh, Uh, bagus, Umar. Paman tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Baru saja aku mengubur anakku, masakan aku harus kembali mengubur engkau, calon mantuku yang sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Tidak, Paman. Tidak mungkin itu akan terjadi. Sepasang begal sakti dari Sungai Sedane, aku yang membunuhnya. Masakan, hah, seorang pemuda pesolek. Ya, tapi karena paman begitu cemas dan khawatir, aku akan menurut saja. Tapi besok, paman dapat menyaksikan sendiri. Aku akan menangkap laki-laki yang paman katakan tangguh itu hanya dengan kedua tanganku ini. Dan kemudian aku akan membunuhnya sebagai balasanku atas kematian Ucum calon istriku itu. Pesta pendadaran dari murid Padepokan Kualarang telah dimulai dan Padepokan dari Yang Resi Wanayasa membuka pintu lebar-lebar bagi para penduduk yang ingin menyaksikan pesta pendadaran tersebut. Dan pada kesempatan itu, Raden Wanayasa membeberkan kesempatan dan penawaran pada para penduduk yang ingin bergabung dalam padepokannya. Dan di panggung kehormatan, Resi Wanayasa, Mbah Jatis dan para murid utamanya duduk menonton Pesta pendadaran itu hanya diperuntukkan bagi murid-murid tingkatan pertama dan kedua saja. Sedangkan bagi murid tingkatan ketiga dan seterusnya, hanya sekedar mendemonstrasikan saja kehebatan dari jurus tingkatan mereka. Hingga pada akhirnya, Seluruh murid tingkatan kedua kincir metu yang berjumlah 16 orang diharapkan segera siap dan kalian segera masuk ke arena dan mencari lawan kalian seperti yang telah diundi tadi. Hei, sayang sekali kau tidak bisa ikut dalam kesempatan sebesar ini, Purbaya. Tapi itulah resikonya, seorang murid yang bodoh seperti kau. Diamlah di sini dan jadilah penonton yang baik Purbaya. Aku akan bersiap-siap ah, di sana, di kelompokku. Oh, apakah maksud Raden Karmapala tadi? Kenapa Raden tidak ikut bersamanya? Dia ah, ya benar. Aku mungkin tidak akan diperbolehkan mengikuti pertandingan ini. Karena dianggap belum memenuhi syarat. Oh, hmm, jadi Raden Raden tidak ikut dalam pertandingan ini. Mungkin, Bi. Apakah baru kemarin Kilu minta guru Raden memberitahukannya? Tidak. Sudah lama hal itu diberitahukan saya. Uh, lalu, latihan-latihan keras yang Raden lakukan pada hari-hari kemarin untuk apa? Ya, untuk pertandingan ini, Bi. Uh, Raden membuat bingung Bibi. Uh, sudahlah, Bi. Lihatlah itu, pertandingan di depan sana. Sudah beberapa orang yang berhasil mengalahkan lawannya. Pertandingan yang terdiri dari delapan kelompok di tengah arena. Kini separuh dari mereka sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan menunggu di pinggir lapangan untuk kelak dipertandingkan kembali. Dan beberapa saat kemudian, pertandingan itu pun selesai sudah. Beristirahatlah kalian yang telah berhasil memenangkan pertandingan ini. Sebentar lagi kalian akan kami pertandingkan kembali sesama para pemenang. Seluruh murid dari angkatan dasar Gua Larang segera memasuki arena. Nah, untuk dapat mengikuti pertandingan ini, seperti biasanya, kalian diminta untuk menunjukkan paling sedikit lima jurus dari kincir metu tingkatan pertama yang telah kalian kuasai. Dan Mbah Jatislah nanti yang akan memberikan hak bagi kalian untuk dapat mengikuti pertandingan ini. Aku akan masuk ke sana bersama kawan-kawan, Bi. Ah, tapi Raden, ah, bukankah Sudahlah, Bibi tunggulah di sini. Demikianlah, satu demi satu murid angkatan dasar dari Depokan Gualarang mulai menunjukkan kemampuannya menguasai lima jurus dari kincir metu tingkatan pertama. Mau apa kau ikut kemari, Purbaya? Apakah kau ingin merengek untuk dapat mengikuti pertandingan ini? Saya akan mencoba memenuhi persyaratan itu, Raden. Hei, bagaimana kau dapat memenuhi persyaratan itu? Jika kau belum mendapatkan jurus keempat dan kelimanya. Saya akan mencobanya, Raden. Hei, bocah sinting. Oh, giliranku tiba. Hup, ya, hup, hup. Iya. Iya. Satu demi iya. satu, murid angkatan dasar yang memperagakan lima jurus kincir metu mendapat anggukan dari Mbah Jatir. Dan itu berarti mereka telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti pertandingan pendadaran. Dengan mengangkat dada, Raden Karmapala memasuki arena. Dan seketika itu juga, para penonton menjadi hening mereka tidak menyangka akan hadirnya seorang anak yang baru akan berangkat remaja mengikuti pertandingan. Ya, ya, dan ya, ketika Raden Karmapala mulai membuka jurus pertama dengan gerakan yang indah dan mantap, para penduduk desa di sekitar eh, padepokan yang kini memadati arena bersorak dengan riuhnya. Nah, bersiap-siaplah kalian Ki Jaluk akan membantu untuk mengundi menentukan lawan kalian masing-masing. Paman Luminta, saya belum mencobanya. Loh, ceng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Teriakan dari Raden Purbaya yang keras mengatasi suara ramai di sekelilingnya. Teman-teman dan para penduduk yang berada tak jauh darinya terhenyak dan suasana seketika menjadi hening. Nah para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada Raden Purbaya dalam pesta pendadaran itu? Apakah ia akan mendapat izin untuk mengikutinya? Dan bagaimana pula halnya dengan dendam dan kemelut yang terjadi di desa Gunung Batu antara Sumar dan Dika Hanggara? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.